Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan dari rahmat dan keberkahan kepada penghuni rumah dan semua yang hadir di majelis ini serta selalu memberikan kepada kita semua cahaya di dalam kehidupan yang menerangi hati, menerangi jiwa, dan selalu mengantar kita kepada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah gambaran akan kehidupan manusia di dunia ini. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Masalul mu'min kamathalil khamati minaz zar' تفيئها الريح تسرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج Perumpamaan seorang mukmin adalah seperti al-khamah dari tanaman. Al-khama itu adalah pohon yang batangnya lembut. tapi uha arrih yang dia dibuat condong oleh angin yang menerpanya. Kadang angin itu mengalahkannya yaitu batang tersebut terbawa oleh angin wa ta'diluha ukhra dan kadang dibuat lurus di kalian lain oleh angin diangkat hatta tahij sampai ia mengering itu perumpamaan seorang mukmin apabila sudah kering sudah menjadi keras ia pun kuat menghadapi angin tersebut. Wa mathalul kafir kamathalil azrah al-mujibiyah ala asliha la yafi'uha syai' hatta yakun ji'afuha marratan wahidah. Dan perumpamaan seorang kafir itu seperti arzah. Arzah ini sebuah pohon yang sangat tertancap kuat batangnya. Batangnya juga adalah batang yang keras. Dia apabila dihempaskan oleh angin tidak bergerak. Tapi begitu datang angin yang sangat kencang, ia pun tercabut sekaligus dan tidak tersisa lagi. Iya. Hadis ini kata para ulama menjelaskan bahwa seorang mukmin itu banyak tertimpa ujian dan cobaan pada badannya, pada keluarganya, pada hartanya. Dan itu menggugurkan dosa-dosanya, mengangkat derajatnya. Adapun seorang yang kafir, kadang terlihat sedikit mendapat ujian dan cobaan, tapi apabila ujian dan cobaan itu datang, tidak menggugurkan dosa dan kesalahannya. Bahkan dia datang pada hari kiamat menjadi hal yang membinasakannya. Dan kadang ia dibinasakan dengan ujian dan cobaan itu di dunia. Maka ini perumpamaan yang dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk seorang mukmin dan apa yang akan dia terima di dalam kehidupannya dari berbagai angin ujian, dari penyakit-penyakit, ataupun hal-hal yang menyedihkan. Maka kehidupannya antara afiat dan ujian, antara cobaan dan kesenangan, antara kesehatan dan sakit, antara keamanan dan rasa takut, kadang datang bersilih ganti di hari-hari kehidupannya yaitu dari tafsir firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran wa tilkal ayyamu nudawiluha linnas itulah hari-hari kehidupan kami persilih gantikan di tengah manusia Kini ini hadis terdapat di dalamnya renungan yang patut kita perhatikan di dalam kehidupan ini. Ada mana-mana yang besar dan fikih yang harus dipahami terkait dengan ujian dan cobaan. Karena itu kata Sufyan rahimahullahu taala, "Laisa faqih man lam ya'udda al-bala'a ni'mah war raha'a musibah." Bukanlah seorang yang ahli fikih orang yang tidak menghitung ujian itu sebagai nikmat dan dia tidak menganggap kelapangan itu sebagai musibah. Jadi kalau dia punya fikih di dalam agama, dia mengenal hakikat dari nikmat itu apa dan hakikat dari ujian itu apa. Bahwa ujian yang menimpanya kadang sebenarnya adalah nikmat untuknya. Dan kadang dari kesenangan yang dianggap untuk dirinya sebenarnya itu adalah musibah. Ya Allah, ujikan terhadapnya. Maka ini perlu fikih. Dan di dalam uraian ayat-ayat Al-Quran, juga di dalam hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak pembahasan yang terkait dengan hal ini. Hanya saja di kesempatan ringkas kali ini juga waktu sudah terkurangi oleh macet di jalan dan saya mohon maaf untuk hal itu. Saya akan bacakan beberapa tempat dari Al-Qur'anul Karim dari ayat-ayat yang diharapkan bisa menjadi renungan-renungan untuk kita semua memberikan fikih untuk kita semua di dalam menjalani dari kehidupan ini memandang dari ujian dan cobaan yang datang maupun dari kesenangan dan nikmat ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini sebagaimana yang bisa diperkirakan bahwa dia adalah pembahasan yang sangat penting. Sebuah tuntunan yang harus kita kenal. Sebab ini adalah dari pintu kebahagiaan, dari pijakan kebaikan untuk seorang hamba di dalam mengarungi samudra kehidupannya, di dalam menjalani ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang datang silih berganti, tidak ada yang mengetahuinya. Kita perlu mengenal dari fikih ini agar supaya setiap saat dan waktu yang berlalu di dalam kehidupan kita menjadi hal yang baik, bernilai ibadah, dan selalu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kehidupan seorang mukmin. Kalau dia beriman dengan keimanan yang benar, punya bekal yang baik, maka seluruh hal yang berlalu di dalam kehidupannya adalah kebaikan untuk dirinya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min. In amrahu kullahu lahu khair. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min." إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له Sungguh sangat menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Seluruh perkaranya adalah kebaikan. Dan ini tidak terjadi untuk siapapun kecuali untuk seorang mukmin saja. Seluruh perkaranya adalah baik untuk dirinya. Bagaimana itu? Kata Nabi, apabila ia ditimpa oleh kesenangan, mendapat nikmat, kelapangan, ia bersyukur kepada Allah. Maka kebaikan yang dia dapat. Dan apabila ia ditimpa oleh ujian, hal yang memberatkan atau bahaya, ia bersabar, maka kebaikan pula yang dia dapatkan. Maka apapun sudut dan arah yang menimpa dia di dalam kehidupan dunia, seorang mukmin itu berputar di atas kebaikan. Dan itulah kehidupan seorang mukmin. Dan ini hadis hanya menjelaskan dua sudut dari ibadah saja. Jenjang kesyukuran dan jenjang kesabaran. Dan ini sekali lagi saya ingatkan hanya dua sudut ibadah. Padahal sudut-sudut ibadah itu banyak sekali seorang mungkin membuka untuk dirinya jenjang kesabaran, jenjang kesyukuran, jenjang riba. Dia mungkin membuka untuk dirinya dari pintu harapan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyikah percaya kepada Allah dari pintu tawakal. Itu semuanya adalah ibadah-ibadah yang agung. Semuanya adalah ibadah-ibadah yang sangat agung. Iya. Maka kita renungi dari beberapa ayat Al-Quranul Karim seputar musibah, ujian, dan cobaan ini. Di surah Al-Baqarah, kita mulai dari surah Al-Baqarah, ayat 155 hingga 157. Silakan dibuka dari mushafnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Ini tiga ayat dari surah Al-Baqarah. Ya, tentunya dalam penafsiran ayat-ayat, ya banyak hal yang perlu diterangkan. Hanya saja kita di pembahasan lebih memfokuskan pada sebagian sudut dan makna terkait dengan ayat. Karena itu dalam uraian ayat-ayat yang saya bacakan, penafsirannya hanya saya ringkas dari tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi rahimahullahu taala. Jadi ayat dikatakan wala nabluwannakum. Sumpah dari Allah bahwa sungguh kami akan menguji kalian. Jadi ujian itu adalah suatu hal yang pasti. Tidak ada yang bisa terlepas darinya. Sepanjang dia manusia, hidup, maka tidak dia lepas dari ujian. Muslim maupun kafir. Salih maupun talih. Laki-laki maupun perempuan. Semuanya akan ditimpa oleh ujian. Iya. Bahkan kehidupannya adalah ujian, kematiannya juga ujian. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Ini ayat di surah apa ini? Hah? Ya, saya bacakan. Alladhi khalaqal mawta wal hayata. Di surah Al-Mulk. Ya harusnya dihafal ya karena sering dibaca sebelum tidur. Ini surah apabila dibaca menjaga dari apa? Memberikan keamanan untuk orang di alam kuburnya dari siksaan di kuburan. Masyaallah lana wa lakum Dan kenapa selalu dibaca sebelum tidur? Ya terkait dengan mana yang terdapat di dalamnya. Jadi disebut bahwa Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Didahulukan penyebutan kematian sebelum apa? Kehidupan. Karena banyak di dalamnya renungan-renungan yang dilalaikan oleh manusia. Sebagaimana kehidupan juga ada yang dilalaikan, tapi pada kematian kita melihat lebih banyak hal yang dilalaikan. Maka itu ujian. Kehidupan ada ujian, kematian juga ada ujian. Walanabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian Bishai'in dengan sesuatu. Ini kata syai' dalam bahasa Arab sesuatu dan dia datang dalam bentuk nakira ya dalam bahasa Arab. Nakira itu artinya dia belum ditentukan belum ditunjuk. Dia masih bersifat global, tidak jelas. bisa Dan ini pembahasan di dalam sebagian penggunaan bahasa Arab untuk meremehkan. Ya. Jadi ujiannya sesuatu yang remeh. Ada yang berupa al-khauf, ketakutan. Ada yang berupa al-ju', kelaparan dari yang berupa wanaksin minal amwal, kekurangan pada harta. walampus kurang pada jiwa. Maksudnya kurang pada jiwa. Dia sakit atau dia meninggal. Wat kekurangan pada buah-buahan. Jadi perhatikan ujian-ujian ini hanya dibahasakan dalam Al-Quran dengan sesuatu yang remeh. Iya. Sebab Allah Subhanahu wa taala andai kata menyiksa kita pada setiap dosa yang kita lakukan, tidak ada yang tersisa di atas muka bumi. Allah firman, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kathir Apa yang menimpa kalian dari musibah itu disebabkan perbuatan tangan-tangan kalian. Dan Allah telah banyak memaafkan. Telah banyak memaafkan. Karena itu ayat ini dari hal yang membesarkan jiwa seorang mukmin dan mukminah. Terdapat di dalamnya penegasan sebuah makna yang harus dipahami di dalam kehidupan. Ya. Bishayin sesuatu minal khauf. Jadi ujiannya berupa al-khauf, rasa takut, takut terhadap musuh, takut luput akan kemaslahatannya atau yang semisal dengan itu. walju berupa kelaparan. Iya. Maka kelaparan yang bersifat sementara atau bersifat membinasakannya. Ujian kadang berupa kekurangan. Kurang pada harta, hartanya misalnya Nasallallahu lana wa afiyah tiba-tiba tertimpa musibah dari langit atau hilang atau dia terdolimi atau yang semisal dengan itu dari hal-hal yang dimaklumi dari musibah-musibah yang menimpa harta atau kekurangan pada jiwa hilangnya orang-orang yang dia cintai dari anak-anak, orang tua, kerabat, para sahabat, atau berupa penyakit-penyakit yang menimpa di badan. Apakah pada dirinya penyakit yang menimpa dirinya atau menimpa orang yang dia cintai. Wasamarat. Demikian pula dari buah-buahan. Kekurangan pada hal tersebut Apakah karena sebab tanah yang tidak subur atau adanya hama atau tidak adanya hujan yang menumbuhkan atau yang semisal dengan itu. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa ujian dan cobaan itu adalah suatu hal yang telah dipastikan. Itu suratan dari takdir Allah sebuah ketetapan dan ketentuan dari Allah tidak ada yang mampu merubahnya. Tidak ada yang bisa menahannya. Hanya apa yang ingin diingatkan untuk kita di sini selain daripada penegasan ini akhir ayat yang paling pokok. Wabasyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada siapa? Hah? kepada as-sabirin, orang-orang yang bersabar. Iya. Jadi ini sebenarnya yang diinginkan. Bahwa di belakang ujian dan cobaan, manusia itu terbagi dua. Ada yang berkeluh ada yang merintih, meraung, dan semisalnya. Dan ada yang bersabar. Ada yang bersabar. Nah, orang yang bersabar ini beri kabar gembira kepada mereka. Beri kabar gembira kepada mereka. Adapun yang tidak bersabar, itu hakikatnya dia kena dua musibah hakikatnya. Yang tidak bersabar hakikatnya tertimpa berapa musibah? Dua musibah. Ya, jadi kalau kita di Indonesia itu sudah jatuh, tertimpa tangga pula, nah, ini bagi orang yang tidak bersabar. Iya. Jadi ia sudah tertimpa musibah, luput pula dari kebaikan yang harusnya dia petik dari kesabaran. Akhirnya tertimpa dengan dua musibah. Berbeda dengan orang-orang yang bersabar. Kesabaran itu adalah sumber kebaikan. Karena itu disebutkan di dalam ayat di sini wabasyiris sabirin. Beri kabar gembira untuk orang yang bersabar. Dibuat indah dulu kedudukan orang yang bersabar. Nanti akan datang apa kabar gembira yang mereka dapatkan akan diterangkan di dalam ayat. Tapi sebelumnya dijelaskan dulu orang yang bersabar itu siapa? Iya. Tapi ini secara umum dari uslub Al-Quran untuk memberikan sebuah motivasi yang selalu diingat. Wabashiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang yang bersabar. Agar supaya kita selalu mengingatnya. Iya. Beri kabar gembira untuk mereka. Dan kegembiraan untuk orang-orang yang bersabar ini akan disebutkan sebagiannya di dalam ayat. Walaupun kegembiraan mereka sebenarnya banyak sekali. Iya. Karena kesabaran itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Was-sabru dia." Kesabaran itu adalah cahaya yang sangat menerangi. Dan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yatasabbar" yusabbirhu Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Barang siapa yang bersabar, Allah akan menjadikannya sebagai orang yang bersabar. Dan tidaklah seorang hamba diberi pemberian yang lebih luas dan lebih baik daripada kesabaran. Subhanallah. Bahasanya tidak ada yang lebih luas dan lebih baik daripada apa? Kesabaran. Jadi kalau ada sesuatu yang lapang, dengan sabar itu akan menjadi luas dan lapang. Ada sesuatu yang baik, dengan yang baik, dengan kesabaran itu menjadi lebih baik dan lebih bersinar. Itulah indahnya kesabaran. Ya. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang kesabaran, ini pembahasan yang sangat panjang ya. Hanya saja saya ingin memberikan sedikit gambaran bahwa sabar ini ya dia adalah kunci kebaikan untuk hamba. Dari situ bermula kabar gembira. Walaupun ada jenjang ibadah yang disebut oleh para ulama lebih tinggi daripada kesabaran. Sabar itu dia menahan jiwanya untuk tidak memberontak, tidak berkeluh kesah. Ibarat orang yang bergejolak dengan kesabaran, jiwanya ditahan menjadi tenang. Itu sabar. Kadang di dalam hatinya masih ada hal-hal, tapi dia bisa menahannya. Nah, itu masih masuk di dalam kesabaran dan mendapatkan masih beroleh keutamaan sabar. Tapi seorang hamba yang berada di jenjang lebih tinggi tentunya akan lebih utama daripada itu. Di atasnya ada jenjang riba namanya. Riba itu ketika dia tertimpa ujian dan cobaan, dia tunduk dan pasrah terhadap ketentuan Allah. Tidak ada perlawanan di dalam jiwanya. Tidak ada berontak, keluh kesah. Tidak ada yang perlu dia tahan. Dia ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sabar adalah kunci yang mengantar ke sana. Iya. Ingin di atasnya lagi? Masih ada jenjang yang disebut dengan nama jenjang kesyukuran. Dia ketika tertimpa musibah, malah bersyukur. Karena syukur ini selain daripada jiwanya berpasrah, rela dan menerima, dia juga memuji Allah terhadap ujian yang menimpanya. Karena di belakang ujian itu banyak hikmah, kebaikan-kebaikan. Karena itu di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tentang sifat para nabi wa kanu yafrahuna bil bala kama tafrahuna bil raha adalah para nabi itu mereka bergembira dengan ujian sebagaimana kalian bergembira dengan kesenangan subhanallah ya kalau kita mendapat nikmat mendapat dari hal-hal yang kita anggap dari perkara dunia kita bahagia dengannya tapi para nabi mereka justru ujian, cobaan, mereka bergembira dengan hal tersebut. Nah, ini sebenarnya fikih di sini. Yang membuat hidup seorang hamba itu seimbang. Iya. Karena itu diantara ayat-ayat seputar fikih ujian dan cobaan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hadid tidak apa-apa ya, kita buka surah Al-Hadid sebelum kita lanjutkan pembahasan di surah Al-Baqarah ini. surah Al-Hadid ayat 22 hingga 23. Ya saya sengaja ya, saya sebut ayatnya, nomor-nomornya, agar supaya dicatat. Kita baca bersama ayat-ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabaraha. Inna dalika ala Allah yasir. Likay la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ma asaba min musibah. Musibah apapun yang menimpa fil ardi di bumi wala fi anfusikum atau musibah yang menimpa pada diri-diri kalian illa fi kitab semuanya sudah tercatat dalam kitab sudah ditakdirkan sudah ditentukan nah, ini kaidah yang sudah berlalu bahwa ujian dan cobaan ketentuan dan kepastian tidak ada yang bisa menolaknya iya karena itu tidak ada gunanya kita memperkarakan memperadilkan membahas dan menuntut masalah ujian dan cobaan itu tidak ada gunanya Ujian terjadi, tidak ada yang bisa menolak dan menahan. Itu ketentuan dari Allah. Takdir yang sudah ditentukan min qabli an Sudah ditakdirkan sebelum terjadinya di tengah manusia. Inna dalika ala Allah yasir. Sungguhnya hal tersebut sangatlah mudah bagi Allah. Ya. Apa manfaat yang ingin didapatkan di belakang hal tersebut? لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم di ayat setelahnya ayat 23 supaya kalian tidak berputus asa terhadap apa yang luput dari kalian dan kalian tidak bergembira tidak terlalu bergembira terhadap apa yang kalian dapatkan nah, inilah keseimbangan apabila seorang memahami fikih ujian dan cobaan kan seimbang hidupnya Begitu luput darinya sesuatu, dia tidak terlalu bersedih. Iya. Karena dia tahu ujian dan cobaan itu apa. Begitu dia dapat nikmat, dia juga tidak terlalu bergembira. Ketika mendapatkan nikmat, sebab dia punya fikir tentang ujian dan cobaan. Sesuatu yang luput darinya dari hal yang menyedihkannya misalnya atau hal yang mungkin jiwanya ingin mendapatkan sesuatu tapi dia luput, membawa kesedihan, kalau dia mengerti dari fikih ujian dan cobaan, maka dia akan memahami bahwa apa yang luput, mungkin saja luputnya lebih baik daripada apabila dia dapatkan. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin kalian benci sesuatu, tapi itu lebih baik bagi kalian. Dan mungkin kalian cinta sesuatu, tapi itu adalah jelek bagi kalian. Ya sama kalau dia mendapatkan nikmat. Ketika dia mendapatkan nikmat, belum tentu nikmat itu adalah sebuah nikmat hakikat untuknya. Boleh saja nikmat itu adalah ujian, cobaan. Ya. Karena nikmat apabila tidak disyukuri, itu hakikatnya adalah apa? adalah cobaan. Sebagaimana yang biasa kita dengarkan dari ucapan Abu Hazim Salama bin Dinar Al-A'raj rahimahullahu taala beliau berkata, "Kullu ni'matin la tuqarribuka Allah, fahiya baliyah." Setiap nikmat yang tidak membuat engkau lebih dekat kepada Allah, maka itu adalah musibah. Itu adalah musibah. Jadi nikmat keadaan seperti itu. Ya, Dan ini fikih para salaf mendalam sekali di sini. Harus kita pahami ya bahwa ini adalah fikih ilmu yang mendalam. Itulah tadi ucapan Sufyan. Laisa faqih bukan orang yang fakih, orang yang tidak menghitung kesenangan sebagai cobaan dan dia tidak menghitung nikmat itu sebagai musibah. Itu bukan orang yang fakih kalau dia tidak seperti itu. Iya. Karena itu dalamnya ilmu para sahabat terlihat di dalam kehidupan mereka. Kita tahu kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf ini dari kalangan sahabat beliau dikenal ya sebagai sahabat yang ada kelapangan, sukses dalam perniagaan, banyak hartanya, ya. Suatu hari dihidangkan di meja makan beliau makanan yang banyak, makanan yang lezat. Maka melihat makanan tersebut, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menangis terseduh-seduh. Beliau menangis terseduh-seduh. Nah, ini renungan mereka luar biasa. Abdurrahman bin Auf ditanya, ada apa engkau menangis? Kata beliau, saya mengingat saudaraku Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair sebelum masuk Islam tadinya adalah seorang yang berasal dari keluarga yang kaya, sangat terpandang, penuh dengan gemerlap dunia. Tapi setelah masuk Islam, Allah Subhanahu wa taala menguji beliau dengan keislaman itu. Seluruh dari dunia yang tadinya dia rasakan ya berbalik. Hingga beliau meninggal, ketika beliau meninggal radhiyallahu anhu, Mus'ab bin Umair tidak memiliki kain kafan yang cukup untuk menutupinya. Kalau ditutup kepalanya terbuka kakinya. Kalau kain kafannya ditutup menutupi Kaki terbuka kepalanya. Maka mengingat hal itu, Abdurrahman bin Auf menangis terseduh-seduh. Beliau berkata, saya khawatir. Makanan yang berada di depan saya ini, itu adalah nikmat Allah yang Allah segerakan kepadaku. Tidak diberikan lagi untukku di mana? Di akhirat, subhanallah. Ini dari fikih yang mendalam dari para sahabat. Ya. Bagaimana mereka sangat memahami apa itu nikmat dan apa itu ujian dan cobaan. Juga di antara hal yang menajubkan yang saya pernah baca dari buku-buku para ulama disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah di sebagian syarah beliau terhadap hadis seputar menuntut ilmu. Beliau terangkan bahwa ada seorang guru yang duduk mengajari muridnya. Sementara guru ini duduk, syekh ini duduk, dan beliau adalah seorang yang sangat salih, berilmu. Sementara beliau duduk, maka dari gunung berjalan burung unta. Burung unta ini dimaklumi ya, bukan hewan jinak. Ya. Bukan hewan yang gampang didapat. Dari gunung turun burung unta ini. Berjalan ke halakoh guru ini. Kemudian maju ke depan ke guru tersebut, dia serahkan lehernya. Seakan-akan, kalau mungkin dia bisa berbicara, nih saya silahkan sembelih dan makan daging saya. Ya. Maka melihat hal tersebut, guru ini bergetar. Tampak kekhawatiran pada dirinya. Murid-muridnya bertanya, ada apa ya Syekh? Masya Allah kalau kita, wah oh, ini sudah karoma ya, karoma para wali. Ya luar biasa dari saya melakukan ketaatan begini dan begitu, kemudian saya dapat nikmat. Nah, itu pandangan kita yang kurang ilmu. Ya. Syekh ini tidak, dia bergetar, khawatir. Dia bertanya kepada muridnya, eh, muridnya bertanya kepada gurunya, apa ya Syekh? Kata si guru, tadi sebelum saya mengajar, saya berkata kepada diri saya, Andai kata hari ini saya makan daging burung unta. Subhanallah datang betul dagingnya. Burung untanya dia menyerahkan dirinya. Ya. Tapi melihat burung unta ini, akhirnya syekhnya berkata apa? Saya khawatir ini adalah nikmat dari Allah disegerakan untuk saya di dunia tidak diberikan lagi di mana? Di akhirat. Iya. Dan ini fikih mereka. Mungkin saja dia menganggap bahwa dirinya sekarang mengajar di belakang itu dia apa namanya e, minta kepada Allah sebuah nikmat diberi. Ya mungkin dia diberi dunia tidak diberi di akhirat. Ini mendalam sekali renungan, apalagi kalau kita baca ayat-ayat yang terkait dengan itu. maka kana yuridu harsal akhirah nazidalahu fi harfi. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang menghendaki dari kehidupan dari kebun akhirat, kami akan tambah pada kebunnya. Dan siapa yang menghendaki dari kebun dunia, kami akan beri dari dunia itu. Tapi tidak ada lagi bagiannya di akhirat. Tidak ada lagi bagiannya di akhirat. Ini sama ya dengan tren yang sering berkembang sekarang ini. Di tengah kaum muslimin belakangan ini. Anjuran kalau bersedekah dapat ini, dapat itu hanya ditampilkan dari pahalanya. Sehingga sebagian orang bersedekah, ya, dia bukan lagi ikhlas karena Allah, tapi bersedekahnya untuk mencari apa? Mencari ganti. Dia bersedekah supaya hartanya lebih bersih. Dunia dia cari supaya dia bersedekah dengan niat agar supaya sedekahnya menjadi membuat usahanya lebih sukses. Ini kan perkara dunia semuanya. Semata untuk mendapatkan hal itu tercela di dalam sedekah. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, Man kana yuridu al-hayat ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha, wa batilun ma kanu Ya ya'malun. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan cukupkan untuknya apa yang dia cari itu. Dan mereka tidak dikurangi. Tapi mereka ini orang-orang yang tidak ada balasan untuknya di kehidupan akhirat kecuali neraka. Hancur seluruh amalannya dan batil segala yang mereka kerjakan. Ini ayat di surah Hud dahsyat sekali dari sisi kandungan dan makna. Dan itu ada pembahasan di pembahasan tauhid dan nah, ini termasuk fikih di dalam memahami akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ujian dan cobaan. Iya. Maka seorang ketiga dia beramal dengan amalan yang salih. Awalnya adalah dia ikhlas kepada Allah. Kalau ada terikut dunia setelahnya itu nggak ada masalah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menganjurkan jihad kepada para sahabat, mereka juga mengambil ghanima. ada harta rampasan peran mereka bagi, dan itu tidak mempengaruhi keikhlasan dan jihad mereka. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan betul keutamaan sedekah ber, apa namanya berbagi di Al Quran juga dijelaskan berbagai keutamannya. Itu motivasi, tapi bukan niat utama seorang adalah mencari dunia. Tapi niatnya adalah untuk akhirat. Itu cukup dia tahu sebagai kegembiraan, tambahan cahaya, tapi bukan pokok utama untuknya. Sebab yang paling utama di dalam hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Ini yang harus selalu kita perhatikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, jadi memahami memiliki fikih tentang ujian dan cobaan ini akan membuat kehidupan seorang itu menjadi stabil, seimbang. Ya. Tidak berlebihan. Ketika dia mendapat nikmat, dia tunaikan kewajibannya terhadap nikmat tersebut dari kesyukuran, dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari menyandang amanah dan sebagainya dari janjinya yang penghambaan. Ketika dia mendapatkan ujian dan cobaan, dia tunaikan pula kewajiban-kewajibannya di dalam ujian dan cobaan tersebut. Kita kembali kepada ayat di surah Al-Baqarah. Katakan wabasyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang yang bersabar. Kemudian diterangkan siapa yang bersabar ini? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa oleh musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya kalimat agung ini? Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Dan kita semua hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini dari fikih yang lain terkait dengan ujian dan cobaan. Jadi ayat ini menjelaskan definisi sabar orang yang bersabar apabila ditimpa musibah. Ini ucapannya. Dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi bukan perkataan di lisan. Tidak ada aplikasinya dalam kehidupan tidak tampak di dalam ucapan dan perbuatannya. Karena itu seorang perempuan ia pernah ditinggal mati oleh orang yang sangat dia sayangi. Dia di kuburan nangis. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlalu terhadap perempuan ini. Beliau berkata kepadanya, Ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah engkau. Kata perempuan ini, dan perempuan ini nggak tahu bahwa Nabi menegurnya. Ya. Perempuan ini tidak menoleh, dia hanya berkata, sungguhnya engkau tidak pernah tertimpa musibah seperti yang menimpaku. Makanya kau gampang saja berkata, bertakwa dan bersabar. Dan perempuan ini nggak tahu bahwa yang menegur adalah siapa? Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlalu, dikabarkanlah kepada perempuan ini bahwa itu tadi Rasulullah yang berucap maka ia pun segera datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mendatangi rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, Inna sabaru inda sadamatil ula. Sungguhnya kesabaran itu adalah di awal kali seorang itu tertimpa musibah. Nah, disitulah terlihat sebenarnya kesabaran itu. Adapun kalau musibahnya sudah berlalu, sebelumnya dia berkeluh kesah, sudah berlalu berapa lama, akhirnya dia pasrah, nah, itu bukan sabar namanya. Iya. Itu orang yang sudah kalah. Kalau di apa namanya peperangan, dia adalah orang yang sudah kalah. Tapi kesabaran adalah siapa yang bersabar di awal kali ujian dan coba. Maka ketika dia tertimpa musibah, ini kalimat yang mewarnai kehidupannya. Inna lillahi. Sesungguhnya kami ini milik Allah. Apa artinya kalau dia milik Allah? Ya milik Allah. Allah mengambilnya kapan dia kehendaki. Allah menyisakannya sesuai dengan kehendaknya. Allah meninggikan siapa yang Allah kehendaki. Allah merendahkan siapa yang Allah kehendaki. Allah memberi siapa yang Allah kehendaki. Allah menahan dari siapa yang Allah kehendaki. Karena kita semua adalah lillah, milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kalimat yang kedua. Pendalaman makna sabar. Dan sungguhnya kita semua akan kembali hanya kepada Allah. Ya. Hal-hal yang menimpanya, musibah yang menimpanya di dunia dari dari kekurangan-kekurangan itu tadi disebutkan dalam ayat sebelumnya. Itu adalah hal-hal yang andai kata tetap berada di sisinya di dunia, tidak akan membuatnya menjadi kekal. Akan datang suatu saat dia akan meninggalkannya. Akan datang nanti sebuah masa, harta yang dia kumpul hanya untuk ahli warisnya, bangunan yang dia bangun akan rusak bersama dengan masa yang terus bergulir. Akan datang nanti suatu waktu dia akan mengenal bahwa seluruh apa yang ada di dunia ini akan dia tinggalkan. Maka ini kesadaran yang perlu diperhatikan oleh seorang hamba. Dan ini termasuk fikih di dalam menilai ujian dan cobaan. Ini dari kesabaran. Apabila tertimpa musibah dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kami ini hanya kepada Allah kembali. Ini kalimat kembali rajiun ini luar biasa pendalamannya. Ya. Mengingatkan kita akan hakikat dari kehidupan bahwa dunia ini adalah tempat persinggahan dan kita semua pasti akan berjalan dan menuju ke tempat tinggal kita yang kekal abadi. Itulah negeri akhirat kampung akhirat. Dan di sana hanya ada dua golongan. Faminhum syaqiyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Farikum fil jannati wa farikum fis sa'ir. Hanya ada satu kelompok ada satu kelompok di dalam surga dan ada satu kelompok di dalam neraka yang menyala-nyala wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat tertawa dan dia pula Allah yang membuat menangis. Itu dua keadaan. Pada hari kiamat dan semuanya akan kembali kepada Allah. Namun ini kalimat terdapat di dalamnya lamban tauhid. Karena itu selalu orang-orang yang belajar di dalam madhab ahli sunnah yang belajar di atas jalan salafi perhatian terhadap akidah. Sebab akidah itu adalah lambang segala kebaikan. Ingin bahas pembahasan apa saja, pasti ada hubungannya di pembahasan akidah. Iya. Dan ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah pembahasan pokok di pembahasan akidah. Menunjukkan tauhidnya, berserah dirinya kepada Allah, dan bagaimana dia mengisahkan Allah di dalam segala sesuatu yang merupakan hak dan kekhususannya. Kemudian diterangkan di ayat yang ke-157 dari surah Al-Baqarah, "Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun." Nah, ini penjelasan keutamaan mereka. Mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Rob mereka akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Warahmah dan mendapatkan rahmat. Wa ulaika hum muhtadun. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka lah orang-orang yang selalu berada di atas hidayah. Ini penjelasan keutamaan orang yang disifatkan dengan sifat sabar itu tadi. Bahwa orang yang bersabar ini, mereka akan mendapatkan berbagai selawat dari Robnya. Perhatikan kata selawat ya. Salawat itu bukan kata tunggal. Bukan juga kata menunjukkan dua. Tapi dia adalah kata jama' Menunjukkan banyak selawat dari Robnya dia dapatkan. Itu Allah memujinya dan diagungkan kedudukannya di sisi Allah. Warahmah. Dan mereka ini akan mendapatkan rahmat. Rahmat yang besar karena itu tidak dikatakan di sini ar-rahmah, tapi dikatakan rahmatun. Mulai alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun. Datang dalam bentuk negara. Ini dari dan ini dari uslub bahasa Arab ya, untuk mengagungkan besarnya rahmat. Iya. Kadang saya singgung beberapa hal terkait dengan sisi bahasa Arab agar supaya kita ada motivasi di dalam melanjutkan belajar itu. Kita perlu mengenal dari ilmu bahasa agar supaya lebih indah seorang mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dapatkan rahmat wa rahmatun, yaitu rahmat yang besar. Dan rahmat ini adalah kunci kebaikan untuk hamba. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka inilah orang-orang yang berada di atas hidayah. Mereka inilah orang-orang yang berada di atas hidayah muhtadun. Itu artinya dia selalu berpijak di atas hidayah. Jadi kesabaran ini menuntun seseorang untuk selalu berada di atas hidayah, mengenal kebenaran dan beramal dengan kebenaran tersebut. Iya. Karena itu kalau seorang tidak memiliki kesabaran di dalam kehidupannya, itu cenderung terombang ambing. Tidak ada ketetapan di dalam langkah-langkah hidupnya. Tapi kalau dia memiliki dari kesabaran, itu adalah suatu hal yang akan menjaganya di atas petunjuk, di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik ini betul adanya. Hah? Subhanallah.